Allahi ma la ta'lamun wa an wa anna tasmiyatahu ta'ala bima la yasumma yusammi yusammi bihi nafsahu au ingkaru ma sama bihi nafsahu jinayatan jinayatan jinayatun fi haqqihi ta'ala wajaba sulukul adabi fi dzalika wal ittisaru ala ma jaa bihin nasu nah kaidah yang kelima nama Allah itu tauqifi harus berdasarkan dalil tidak ada uang bagi akal di dalamnya berdasarkan hal ini wajib mengikuti dalil yang datang dari Quran dan Sunnah maka tidak boleh menambahi nama-nama Allah sebagaimana tidak boleh pula menguranginya karena akal tidaklah mungkin bisa menangkap atau mengetahui dan memahami apa yang menjadi nama yang menjadi hak Allah maka wajib al <clears throat> dalam hal itu mengikuti ala nas mengikuti dalil <clears throat> karena firman Allah wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Dan nama Allah adalah hal yang gaib, maka jika akal, jika ada orang yang mengatakan nama Allah adalah ini, maka dia pasti berkata tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Sis pendalilannya adalah wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Dan firman Allah <clears throat> katakanlah Rabbku hanyalah mengharapkan perbuatan yang keji yang dilakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi dosa dan keboliman dan semua keboliman itu pasti tanpa alasan yang bisa dibenarkan dan menyekutukan Allah dan semua yang menjadi dengan Allah maka Allah tidak pernah menurunkan sultan ya Allah tidak pernah menurunkan ilmu eh, yang membenarkan kalau itu adalah tandingan Allah. Wa antakula alallahi ma la ta'lamun. Dan kalian berkata-kata tentang Allah, tentang nama Allah, tentang sifat Allah padahal kalian tidak mengetahuinya. Jadi pendalilannya adalah wa antakula alallahi ma la ta'lamun dan menamai Allah dengan nama yang tidak Allah namakan dirinya dengannya atau mengingkari nama yang telah Allah tetapkan untuk dirinya adalah kejahatan terhadap Allah Ta'ala maka wajib bersikap yang etis, yang sopan dan beradab kepada Allah dalam masalah ini dengan cara mencukupkan diri dengan apa yang terdapat dalam nafs eh, berkaitan dengan surat Al-A'raf ayat 33 pernah kita sampaikan Eh, di sini Allah menyebut ilmu dengan sultan. Yang artinya kekuasaan. Bahkan mayoritas sultan dalam Al-Quran maknanya adalah ilmu. Padahal sultan artinya adalah kekuasaan hanya menunjukkan bahasanya ilmu itu adalah kekuasaan karena dia menguasai hati manusia. Orang yang punya hujah yang muqni'ah hujah yang mematikan ya, maka dia akan menguasai hati orang yang diajak bicara maka dia berkuasa atas hati manusia penjelasannya Ibu Yukarirul musannifu Mantajat Saridah, Toki Phi Aden, Anak Tubuh Taha, Nyata an yusami Allah Rabbiyal fawahisha yatajarruna yuhaqimuna akla tayyibati ma lam tuharimunahu. tayyabahu qabaiha wahiya fawahishu fakana ala niatan sirran nah Hadil kaidah inilah kaidah yang kelima penulis menetapkan di kaidah ini bagi siapa saja yang ingin mencari jalan yang benar menyikapi e, nama Allah azza wajal. Wadali dan itu sesungguhnya nama Allah itu tauqifiyatun harus harus berdasarkan dalil. Yang dimaksud tauqifiyah anak tubuh tahu adanya nama Allah itu menunggu nak atau tergantung pada nak Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menamai Allah dengan nama yang tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Karena beberapa dalil berikut ini. Yang pertama adalah dua ayat di surat Al-Isra 36 dan Al-A'raf 33. Dan e, Ibnu Jarir menjelaskan Al-A'raf 33 dengan mengatakan Allah Ta'ala zikruhu maha tinggi keagungannya berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kul katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik yang mereka melepas pakaian mereka ketika mereka hendak tawaf mengelilingi bait mengelilingi Ka'bah mereka tawaf sambil telanjang iya. yaitu e, orang-orang yang bukan penduduk tanah haram iya, e, orang yang bukan penduduk tanah haram jika mau tawaf di sekeliling Ka'bah maka dia bisa tawaf dengan berpakaian kalau mendapatkan pinjaman dari pakaian penduduk tanah haram jika tidak dapat pinjaman maka mereka harus tawaf dengan telanjang ini aturan jadi ya, tidak semua telanjang itu khusus penduduk di luar tanah haram dan tidak dapat pinjaman pakaian dari penduduk tanah haram eh, dan mereka menghalalkan untuk makan berbagai makanan eh, berbagai hal-hal yang enak yang Allah halalkan untuk mereka yang merupakan rezeki Allah terkeharamkan makan unta yang demikian yang punya anak 10 yang sudah melahirkan 10 kali dan berbagai uh, eh, begini dan begitu tidak boleh dimakan dagingnya padahal ini Allah halalkan ayuhal kaum wahai kaum ya Allah tidak mengharamkan apa yang kalian haramkan bahkan Allah menghalalkan hal itu untuk hambanya yang beriman dan Allah menyatakan pada suatu hal yang baik. Namun yang diharamkan oleh Rabb adalah perbuatan-perbuatan yang buruk, yaitu perbuatan keji, itu segala perbuatan yang dianggap jelek oleh orang yang masih normal pikiran dan fitrahnya. Mabah minha baik yang dilakukan terang-terangan. Mabah minha maknanya karena ala niatan yang dilakukan terang-terangan di depan banyak orang. Wa mabatona makna mabatona fakana sirran adalah sesuatu yang dilakukan oleh sembunyi-sembunyi fi khofain sembunyi-sembunyi Kemudian tentang makna wal isma wal baghy bil haq kata kutipan tafsiran dari Ibnu Katsir qawluhu wal isma wal baghya bi ghairil haqqi qala ibnu katsir rahimahullahu qala as amal isma amal ismu amal ismu fal wal baghyu an tabaghiya tabaghi ala nasi tabaghi nasi bi wa الاسم المعاصي كلها المعاصي كلها الاسم المعاصي كلها وأخبر أن الباغي آه، آه، بغيه على نفسه بغيه على نفسه وحاصل ما فسر به فسر به الاسم آه، فسر به الاسم أنه أنه الخطايا المتعلقة المتعلقة بالفاعل نفسه wal bagyu wal at-ta'addi at-ta'addi ala nasi at-ta'addi at-ta'addi ala nasi fa haramallahu hadza wa hadza wa qawluhu ta'ala wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan ay taj'alu lahu syirran syuraka'a syuraka'a syuraka'a fi ibadatihi wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun minal wa eh. anna lahu waladan anna lahu mimma la il ilma lakum nah uh, penjelasan Ibnu Katsir pertama beliau menukil perkataan Asudi tentang beda al-isma dengan al baria Kata Asudi al-isma adalah maksiat, sedangkan al baria adalah antabri, muka berbuat zalim, melanggar ala nasi hak-hak orang lain tanpa alasan dan semua kezaliman itu tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Makanya namanya sifat kasifah bukan e, bukan berarti ada kedoliman yang dengan alasan yang bisa dibenarkan. Yang namanya kedoliman tentu tidak punya alasan yang bisa dibenarkan. Maka birayil hak itu namanya sifatun ka sifatun. Dia tidak memiliki mafhum. Dia tidak memiliki mafhum. Kemudian keterangan Mujahid. Mujahid mengatakan al-ism maknanya adalah semua maksiat. Wa kemudian Allah mengkabarkan Bahasa orang yang berbuat zalim maka dampak kebalimannya adalah terhadap dirinya sendiri. Kemudian kesimpulan Ibnu Katsir. Wa hasilu ma al ism. Dan kesimpulan tentang tafsiran al ism dalam ayat ini adalah al ya berbagai kesalahan dan dosa yang berkaitan dengan pelaku itu sendiri. maka dosa yang dilakukan oleh pelaku terhadap dirinya sendiri maksiat nah itulah al isam sedangkan baryu adalah melanggar hak-hak orang lain melanggar hak-hak orang lain maka Allah haramkan ini dan itu dosa berkaitan dengan diri sendiri atau dosa berkaitan dengan orang lain dua-duanya haram Wantu syukubilai malam minazil bisultana artinya kalian jadikan untuk Allah sekutu dalam ibadah kemusyrikan dalam ibadah wa antakula ala Allahi ma la ta'lamun artinya adalah al-iftira wal kadhib ya, membuat kebohongan dan kedustaan tentang Allah semisal mengklaim mengaku-ngaku kalau Allah memiliki anak dan semacam itu padahal kalian tidak punya ilmu tentang itu semua maka wa ant. Eh, maka wa itu bilai malam malam lam bi itu semisal dengan ayat semakna dengan ayat fastan ibu rizza minal awsan jauhilah kemusyrikan dalam bentuk menyembah berhala karena berhala itu adalah satu hal yang kotor maka rizis itu uh, punya dua makna ada rejes yang abstrak dan ada rejes yang konkret. Nah, apa yang dimaksud rejes di sini? Rejes yang abstrak yaitu penyembahan berhala. Berhala itu rejes kotor. tentu bukan boleh jadi berhalanya boleh jadi bersih karena sangat dipuja-puja oleh orang yang memujanya, dilap dan sebagainya dimandikan dan lain-lain ya, maka yang dimaksud dengan rejas di sini adalah rejas abstrak bukan rejas konkret faedah jadi خلقه كذب نسبه وهذا وهذا مذهب وهذا المذهب كما ترى قوة وظهورا وظهورا انتهى min bada'i tafsiri kuntu kuntu wa istidlali min anna tasmiyata jalla wa ala bima lam yusamma yusammi bihi yusammi bihi nafsahu aw sahabihi aw al rasuli aw Rasuli. sallallahu alaihi wasallam إلى علم واتباع واتباع واتباع واتباع للجهل والتخبط والتخبط وليس عنه وليس عنه القائل وليس عند القائل وليس عند القائل برهان على ما سمي به ربه ربه ربه ثانيا أن العقل مهما بلغ لا يمكنه إدراك ما يريد الله عز وجل من أسمائه أو صفاته وعلى هذا فيجب فيجب الوقوف عند نصوصه وأن يثبت ما أثبت ما أثبته الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة عنه ولا يجاوز النصوص ولا يجاوز النصوص Nah. Uh, catatan tambahan perkataan Ibn Al-Qayyim Ibnu Qayyim mengatakan dalam ayat ini surat Al-A'raf ayat 33 Allah menyebutkan empat hal yang Allah haramkan. Kenapa empat? Fawahis dan ism jadikan satu. Atau fawahis sendiri kemudian al ism wal bari dijadikan satu, kemudian kemusyrikan, kemudian al-qalu Allah eh, bila ilmu ini. Muktadian Allah mulai dengan yang paling ringan dosanya, kemudian yang lebih berat. Demikian seterusnya sampai Allah tutup dengan bi'a'zami hawa asyadiha, dosa yang paling besar dan paling berat. Itu berkata ya, kata-kata eh, tentang Allah bila ilmi Karena uh, maka di sini Mulkai mengatakan bahasanya dosa al kalau al Allah bila ilmin itu lebih besar daripada dosa kemusyrikan. Uh, dijelaskan oleh Syaikhul Taimin kenapa kok bisa ya, uh, Taimin menjelaskan masalah ini dengan mengatakan bahasanya dosa kemusyrikan itu yang dimaksud lebih besar di sini lebih besar dampaknya karena dosa kemusyrikan dampaknya adalah dampak untuk orang tersebut yang melakukannya tidak berimbas kepada orang lain. Dia melakukan kemusyrikan sendirian. Ya. ya, maka ya, dosanya untuk dia. Adapun berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu maka ini dosanya mutaati, menyebar. Maka dari sisi ini maka al qala Allah bila ilmin itu lebih besar daripada asyirku. Dari sisi ini. Bukan dari semua sisi. Fakaifa bil kadib alaihi maka bagaimanakah dengan eh, dusta atas nama Allah kalau mereka para ulama mengatakan yang dimaksud dusta atas nama Allah adalah bi anaqala kada Ada seorang yang mengatakan demikian. Walam yakulhu, namun dia tidaklah mengucapkan kata-kata tersebut nisbatan. Dia, sindar, dia sandarkan perkataan dustanya itu ilahi pada dirinya. Di kolaf bahasanya dialah yang mengatakannya. Falkati maka orang yang berdusta tahu kalau apa yang dia buat-buat adalah dusta. Maka jika dia nisbatkan ucapan dusta tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah menisbatkan kedustaan kepada Allah. Wa dan mazhab kama kuatan wa duhuran dan pendapat ini penjelasan tentang uh, penafsiran wa antakulu alallahi mala ta'lamun sebagaimana engkau lihat adalah pendapat yang kuat dan kuat. Intah sekian dari kutipan dari Badai atau tafsir Kultu aku katakan Seharusnya ada titik dua setelah kultu ya uh, Atau seharusnya kalau Ini uh, eh, Kultu ini sebelumnya faedah Lebih bagus kalau kultunya ini uh, Sebelum faedah Kultu aku katakan sisi pendalilan dari dua ayat di atas untuk jadi dalil bahasanya nama Allah adalah tauqifi. Isim adalah ana tasmiyat Arab menamai uh, Arab Allah Jalla wa Ala bima lam yusammi. Ini yaknya harusnya hilang. Karena kemasukan lam. Eh, maka dia apa? Eh, majzum dengan membuang harful illah. Eh, maka menamai Allah dengan nama yang tidak Allah berikan untuk dirinya dalam Al-Quran atau terdapat hadis yang berita yang sahih dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu dan mengikuti kebodohan dan atakabut asal-asal asal ngomong asbun. Walaysa indal qail dan tidaklah orang yang berkata tersebut memiliki buhan, bukti dan dasar atas nama yang dia berikan untuk Rabbnya. Dan yang kedua akal, bagaimanapun hebatnya akal, tidaklah mungkin dia bisa mengetahui apa yang Allah inginkan, nama dan sifat yang Allah inginkan untuk dirinya. Walah ada maka berdasarkan hal ini wajib, maka wajib berhenti mengikuti nas dan menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya atau ditetapkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih dan tidak boleh melewati eh, nas yang ada. with aqlahu wa la yuhaqqimu aqlahu menamai Allah dengan nama lam yusami yang tidak Allah namai dirinya dengannya ini yaknya harusnya dibuang atau lamnya diganti la jinayatun adalah kejahatan terhadap Allah dan sikap tidak sopan alias kurang ajar terhadap Allah maka wajib bersikap sopan kepada Allah azza wajal eh, dan bersikap sopan eh, kepada Allah ala wajib dalam bentuk yang Allah sukai bentuk realnya adalah al-wukuf berhenti mengikuti dalil yang ada ya, maka itu namanya bersikap adab kepada Allah bukan beradab kepada Allah kemudian orang bikin sendiri maka ada demikianlah seorang seorang ahli sunnah, seorang salafi sejati yang merupakan bagian dari firqatun najiyah dan ta'ifah mansurah dan bagian dari ashabul asar maka dia berjalan mengikuti dalil isbatan menetapkan ditetapkan oleh dalil nafian mengingkari apa yang diingkar oleh dalil dan tidak menjadikan akalnya sebagai hakim sebagai juri dan wasit terhadap dalil namun dia jadikan akalnya eh, dengan dia jadikan akal matbuan sebagai sesuatu yang diikuti diikuti oleh nas bahkan dia jadikan akalnya sebagai pengikut nas maka nas itulah yang diikuti Lianau karena kota karena telah satu hal yang paten, permanen menurut ahlu sunnah rasanya apa yang Allah inginkan berkaitan dengan hukum masalah akidah ataupun ibadah amalia ataupun muamalah di antara manusia telah Allah domana, telah Allah masukkan dalam kitabnya dalam Al-Quran dan telah terdapat sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih membahas semua yang Allah inginkan tentang masalah akidah, ibadah dan muamalah. Maka di sini terdapat penegasan bahasanya firqatun najiyah itu sama dengan taifah mansurah. Tidaklah dibedakan antara firqatun najiyah dan taifah mansurah tidak sebagaimana anggapan sebagian orang yang membedakan antara uh, firqatun dan taifah mansurah. أو أو استأثرت به في علم الغيب عندك الحديث رواه أحمد وابن حبان وابن حبان والحاكم وهو صحيح وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره حصره ولا إحاطة به فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إن لله إن لله تسعة تسعة تسعة وتسعين اسما mi'atin mi'atin illa wahidan min man ahsaha dakhala jannata fala yadullu ala hasril asma'i bihadzal adabi walau kana al muradu al hasra likanat lakanat al ibaratu lakanat al ibaratu inna asma'a inna asma'ullahi atun wa tismuna isman min man ahsaha dakhala al jannata aw nahwa dzalik idan amarna hadithi أن هذا العدد أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة ونذير ونذير هذا أن تقول عندي مئة درهم أعددتها للصدقة فإنه لا يمنع ولم يصح عن عن النبي صلى الله عليه وسلم تأويل هذه الأسماء والحديث المروي عنه بتأويلها ضعيف قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى صفة ثلاثمائة واثنين وسبعين واثنين وسبعين جزء السادس جزء السادس من مجموع ابن قاسم tabinuha laisa min kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sifati ahli ma'rifati hadisihi wa qala qabla atin wa wa wa walida dzakaraha dzakaraha an ba'di asyamina kama ja'a mufassiran mufassaran mufassaran bi ba'di Hajarin صفحة مئتين وخمسة عشر hmm? ها خمسة عشر نعم الحادي عشر الحادي عشر طبعة سلفية atas salafiyah laisat illatu inda syaikhaini al-bukhari wa muslimin tafarrud tafarrudul walidi faqat bal bal ikhtilafu fatadrisuhu wahtimalu hidroji intaha walam yasih taklimuha anin nabi sallallahu alaihi wasallam walam malam atau walima lam yasiha walima lam yasiha taklimuha anin nabi sallallahu alaihi wasallam salafat salafu fihi warawa anum fi dalika anwahun waqad jama'tu waqad jama'tu tis'atan wa tis'ina isman mimma tuhara li min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam nah e, eh, kaidah yang keenam nama Allah itu tidak bisa dihitung ya, dengan bilangan tertentu. Dalilnya ada beberapa dalil kemarin telah kita sampaikan dalil yang lain selain yang disebutkan di sini dalil apa? Hadis salah? Hmm? dalil lain nah, selain dalil yang disebutkan di sini nggak diingat la sana an alaika antakama asnaita ala nafsi kita tidak bisa menyebut-nyebut tidak bisa menyanjungmu dengan sanjungan yang yang kau berikan untuk dirimu dan apa itu sanjungan menyebutkan nama dan sifat Eh, yang terpuji. Maka aku tidak bisa menyanjungmu sebagaimana engkau menyanjung dirimu sendiri. Eh, berarti ada sifat-sifat dan nama-nama ya tidak diketahui oleh manusia. Eh, berdasarkan eh, dikaulihi karena berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang masuk perlu kita tambahkan dalil untuk kaidah ini karena ya, sebagian orang yang mentaifkan hadis ini hadis surat Ahmad ini ya, seandainya hadis ini entah bukan berarti kaidahnya uh, salah ya, tidak mesti taifnya hadis kemudian menyebabkan gugurnya kaidah karena dalil kaidah bukan hanya hadis ini Uh, di sana Nabi mengajarkan doa ul doa orang susah dengan mengucapkan as'aluka ya Allah aku memohon kepadamu dengan semua nama yang menjadi milikmu yang merupakan milikmu kau namakan dirimu dengannya atau engkau turunkan dalam kitab yaitu Al-Quran atau kau ajarkan pada seorang dari makhlukmu itu ada dalam hadis tapi ilmu ghaib indaka atau engkau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. Ya, di sini juga dinilai sahih oleh Al Albani di silsilah sahihah disebutkan Imam Ahmad eh, dan dinilai sahih oleh Syekh Ahmad Syakir ditarik dia untuk Musnad Ahmad Ibnu Hibban dan Al Hakim Ibnu Taimin mengatakan hadis ini sahih eh, dan apa yang Allah simpan dalam ilmu gaib di sisinya tidak mungkin bagi siapapun untuk bisa menghitungnya dan tidak pula mengetahuinya. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan dalil oleh Ibnu Hazm untuk mengatakan bahasa nama Allah itu 99 itu hadisnya uh, innalillahi punya Allah memiliki 99 nama 100 kurang satu siapa yang menghitungnya maka dia pasti masuk surga diatkan oleh Bukhari dan Muslim Falaya dulu maka tidaklah menunjukkan bahasa nama Allah terbatas hanya pada bilangan 99 Seandainya yang dimaksudkan adalah al hasra membatasi nama Allah pada angka 99, tentu kalimat kalimat hadis tersebut bunyinya sesungguhnya nama Allah itu 99 nama. Siapa yang menghitungnya masuk surga atau kalimat yang semisal. Bukan kalimatnya ini Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghitungnya pasti masuk surga. Itu jika demikian maka makna hadis maka makna hadis adalah sesungguhnya bilangan ini min sya'nihi memiliki sifat. Bilangan 99 ini memiliki sifat Siapa yang menghitung 99 nama tersebut Menghafal dan mengetahui makna kandungannya Maka pasti masuk surga Maka berdasarkan keterangan di atas Maka kalimat siapa yang menghitungnya masuk surga adalah kalimat pelengkap Untuk kalimat sebelumnya bukan kalimat baru yang berdiri sendiri. Semisal dengan kalimat tersebut adalah ucapan kita, saya punya 100 dirham yang saya siapkan untuk sedekah pada fakir miskin. Maka kalimat ini tidaklah menghalangi kalau Anda memiliki uang yang lain namun tidak ada tidak Anda siapkan untuk sedekah, Anda siapkan untuk kebutuhan yang lainnya. Maka hadis 99 nama itu cuma menceritakan menceritakan adanya keistimewaan 99 nama tersebut. Bukan membatasi kalau Allah punya namanya hanya 99. Walam yasih atau tidak terdapat hadis yang saya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan nama-nama tersebut. Hadis yang dilihatkan dari Nabi yang merinci tentang 99 nama tersebut adalah hadis yang baik. Bahkan baik bil ijma' sebagaimana kata Syekhul Islam ya, di Majmu' Fatawa dan mengatakan yinuha riwayat yang merinci 9, nama 99 nama tersebut yang banyak ditulis di tempat kita di pinggiran mushaf Al-Quran atau di cover mushaf bukanlah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sepakat ahli maaf orang yang punya pengetahuan tentang hadis-hadis Nabi. Ya. dan sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam di uh, ya, Tafsir, bahasanya ijma itu adalah ijma masing-masing pakar di masing-masing bidang. Ya, ketika ulama hadis mengatakan ini adalah uh, ketika ulama pakar hadis mengatakan ini adalah hadis ini adalah hadis baik dengan ijma Iya. atau atau dikatakan bahasanya para ulama hadis sepakat di sini dhaif maka boleh kita katakan ulama ijma tanpa menyebutkan ulama hadis tanpa harus menyebutkan ulama hadis ulama ijma bahwasanya hadis ini dhaif atau bahkan boleh kita katakan ini adalah ijma umat umat Islam sepakat hadis ini dhaif Kenapa? Karena ijma dalam eh, dalam satu perkara adalah ijma pakarnya eh, di masing-masing bidang. Maka ketika itu adalah masalah fikih, eh, fukuha ijma hukum masalah ini adalah halal, maka bisa kita katakan ulama ijma. Ulama ijma tanpa menyebutkan ulama fikih tidak salah anda kok mengatakan ulama kalau ulama kan ulama fikih ulama hadis ulama tafsir ulama pakar bahasa Arab maka anda sebutkan ulama saja tanpa menyebutkan itu ulama fikih jawabannya tidak masalah jawabannya tidak masalah karena ijma di satu masalah adalah sesuai dengan pakar di ijma di pakarnya di bidang di masing-masing bidang maka di sini Syekh mengatakan ijma. Eh, di sini bukanlah sabda Nabi. Dan sebelum itu dia mengatakan yang bermasalah dari hadis yang menyebutkan takyin atau merinci 99 nama adalah seorang perawinya yang bernamanya Al-Walid. Ya Al-Walid menyebutkan rincian nama-nama tersebut dari salah seorang gurunya yang merupakan orang Syam sebagaimana dijelaskan di sebagian jalur hadis. Maka berdasarkan penjelasan sebagian jalur hadis, maka takyin itu bukan berasal dari Nabi. Namun takyin itu berasal dari salah seorang gurunya Al-Walid. Sehingga jika disandarkan sebagai hadis Nabi, maka ini idrot. Ini berarti sisipan. Ibnu Hajar di Fathul Bari cetakan Salafiyah, artinya tebaah, Top Salafiyah dan perlu diketahui bahasanya cetakan Fathul baru yang dinilai paling baik itu adalah Top Salafiyah yang dinilai paling baik adalah Top Salafiyah dan cetakan sekarang yang e, paling baik adalah cetakan yang mengacu cetakan salafiyah, ah, salafiyah. Karena di tebaah salafiyah inilah ini di e, apa, e, di sana ada taklifnya Sabin kemudian di sana ada e, beberapa kelebihan yang lain sehingga dia dinyatakan dinilai sebagai cetakan Fathul Bari yang paling bagus namun sudah tidak ada ya. sehingga yang e, maka cetakan sekarang yang paling bagus dan cetakan yang yang mengacu pada Tab'ah Salafiyah dan ini adalah cetakan standar untuk Fathul Bari cetakan standar untuk Fathul Bari itu cetakan Tab'ah Salafiyah cetakan yang paling fokus sekarang cetakan Darutaibah ya. Eh, nah di sana ada ihalah kecetakan salafiyah. Eh, yang halaman ini kalau di salafiyah halaman sekian. Nah, eh, di halaman di sini kalau salafiyah apa salafiyah halaman sekian. Uh, eh, di sana Ibnu Hajar mengatakan yang jadi pokok masalah eh, atau laisat ilah cacat tersebut tidak dijumpai dalam berat Bukhari dan Muslim. Karena dalam berat Bukhari dan Muslim tidak ada ta'yin. Tidak ada rincian 99 nama. Nah, cetak uh, eh, riwayat yang menyebutkan adanya ta'yin rincian itu adalah riwayat yang al-walid bersendirian di dalamnya artinya gurunya walid ini punya banyak murid hanya walid sendiri ya membawakan riwayat menyebutkan rincian 99 nama oh. Bukanlah cacat menurut Bukhari dan Muslim bersendirinya walid saja, namun al-ikhtilafu fihi wal ittirab dan perbedaan dan keguncangan. Maka jalur setelah al-walid di bawahnya al-walid itu 99 namanya itu enggak seragam. Muridnya walid yang ini 99 namanya begini. Yang ini beda dengan murid walid yang lain dan murid walid yang lain maka ada itirab ditambah ada tablis dan ada kemungkinan kalau itu itirab sisipan bagaimana kata Syekhul Islam tadi Al-Walid menyebutkan kalau rincian itu adalah dari salah seorang suhunya yang merupakan orang Syam. Indah sekian perkataan Ibnu Hajar dan Ibnu Semin mengatakan dikarenakan tidak terdapat hadis yang sah yang merinci hadis sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merinci 99 nama itu apa saja maka para ulama salaf berselisih pendapat maka mereka beristihad 99 nama itu apa saja maka ada istihadnya A, istihad B, istihad C dan seterusnya sehingga dilihatkan anhum dari salaf berbagai model 99 nama Fakat jamak dan aku telah mengumpulkan 99 nama yang aku ketahui ada dalam Al-Quran dan ada dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara nama Allah yang ada dalam Al-Quran ada nama-nama berikut. Ya, kita katakan ya, sarah eh, ini akan lebih baik jika masing-masing nama ini didalili masing-masing nama dibawakan dalilnya oleh uh, oleh pensarah terutama hadis kalau ayat mungkin agak mudah uh, kalau untuk hadis ya alangkah baiknya jika uh, apa, Pencerah kan menyebutkan dalil untuk masing-masing nama. Namun sepertinya tidak dilakukan oleh pencerah. Kan Dan ini penting. Ya, apa dalil nama ini, nama itu, nama itu? Nah, itu untuk penjelasan butuh dijelaskan. Kalau kita mau menjelaskan buku, nah, ini perlu dijelaskan. Kalau kulihat eh, penjelasan tentang eh, dalil untuk masing-masing nama masing-masing nama yang dibacakan oleh saya Muslimin bisa dilihat di uh, taklifnya Asraf bin Abdul Maksud untuk cetakan Waidul Muslah. Waidul Muslah yang dicetak uh, dan diberi taklik oleh Asraf bin Abdul Maksud uh, itu punya kelebihan yang tidak dimiliki ini ya, dimiliki oleh Fatul Alil A'la yaitu ada dalil disebutkan dalil untuk e, masing-masing uh, uh, nama terutama nama yang berasal dari hadis cetakan setelah saya dicetakan Asraf bin Maksud cetakan Atwa Usalaf kalau nggak salah terbitan Atwa Usalaf Riyadh Nah, adalah nama Allah ya, dalilnya banyak Al-Ahad, Al-A'la, Al-Akram, Al-Ilah, Al-Awwal. Yang paling paling eh, Al-Ahad Isa Al-A'la yang tinggi, yang paling mulia Al-Ilah, sesembahan yang pertama, yang terakhir, yang nampak, yang tersembunyi, Al-Bari yang menciptakan Al-Bar yang sangat baik Al-Basir yang melihat, yang maha melihat, menerima tobat. Al-Jabbar yang maha memaksa. Artinya kehendaknya lah satu-satunya ya terjadi di alam semesta yang menjaga yang menghitung al-hafid yang menjaga al-hafi saya lupa ya, lewati dulu al-haq Sesembahan yang hak Al-Mubin yang menjelaskan Al-Hakim yang maha bijaksana Yang maha Al-Halim Yang lembut Yang tidak mudah marah Al-Hamid yang maha terpuji al hayu yang hidup Al-Qayyum yang mengurusi makhluknya dan dirinya sendiri Al-Khabir Al-Khabir itu zat yang mengetahui bahwa tinil umur Mengetahui hal-hal yang tersembunyi yang tersembunyi dia ketahui apalagi yang nampak-nampak yang mencipta al khalaq yang mencipta raub yang lembut atau kasih sayang rahman maha penyayang rahim penyayang pemberi rezeki pengawas asalam zat yang terbebas dari segala kekurangan as-sami maha mendengar zat yang membalas orang yang berbuat baik syakur sama syahid yang menyaksikan Asmat jadi tempat bergantung makhluk Zat yang maha mengetahui, maha perkasa, maha agung Zat yang suka memaafkan Zat yang mengetahui, zat yang tinggi Maha pengampun, maha pengampun Zat yang kaya, al-fatah Zat yang membuka Yang maha kuasa, kohar, memaksa Kudus, suci dari segala kekurangan Maha kuasa, al-qarib dekat, kuat Al-Qahhar. Oh, kok diulang? Ini perlu di, dibandingkan dengan cetakan Qaidul Musla yang lain. Al-Qahhar Al-Kabir maha besar, Al-Karim maha mulia, Latif maha lembut, Al-Mu'min Zat yang memberikan keamanan al mutaari zat yang maha tinggi al mutakabir yang sombong Al-Matin yang kokoh, Al-Mujib yang mengabulkan, Al-Majid yang agung, Al-Muhid yang meliputi. Al-Musawir adalah zat yang memberikan rupa yang menggambarkan rupa, Al-Muqtadir yang maha kuasa, Al-Muqid lewati Al-Malik sang raja, Al-Malik sang pemilik, Al-Maula yang melindungi al-muhaimin yang menghakimi al-hakim maknanya an-nasir yang menolong zat yang esa yang mewarisi langit dan bumi semuanya hancur tinggal dirinya ketika kiamat terjadi al-wasi yang luas al-wadud yang maha mencintai al-wakil yang mengurusi al-wali yang mengurusi al-wahab zat yang maha pemberi Kemudian di antara di, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada nama Al Jamil, Inallah Jamilun Yuhibul Jamal. Yang maha indah Al Jawad. Ada di hadis Inallah Jawadul Karim. ada Al Hakam itu hadis e, tentang ada seorang sahabat namanya Abdul Hakam maka Nabi mengatakan Al-Hakam itu Allah Al-Hayyu zat yang malu tentang keutamaan mengangkat tangan ketika doa inallah hayyun karim si Allah zat yang malu dan pemurah Arab Arafiq Inallah dalam hadis Muslim, inallah rafiqun yuhibbu rifqa. Allah maha lembut dan suka kelembutan. Subuh As-Sayyid ya, dalam hadis As-Sayyidu wallahu. Ada hadis As-Sayyidu wallahu. Riwayat Ibnu Majah kalau tidak salah. Sayyid itu adalah Allah Asyafi. Dalam hadis uh, doa sakit Allah masyfi anta anta syafi tayyib ada di akhbar Nawawiyah, innallaha tayyibun. Al-qabidul basit. Zat yang menggam dan yang melepaskan genggaman. Al-muqaddim al-muakhir yang mendahulukan, yang mengakhirkan ada dalam doa. Antal muqaddim wa antal muakhir. Al-muhsin zat yang berbuat baik, al-mu'ti zat yang maha pemberi, al-manan zat yang melimpahkan anugerah. Al-witru ada dalam hadis Allah witrun Yuhibul witra. Hada makhtarnahu inilah yang kami pilih kita tertepuk setelah delapan penelusuran. Ada 81 nama dalam Al-Qur'an dan 18 nama eh, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ingkana ingdana taradud meskipun saya agak ragu-ragu untuk memasukkan al-hafi dan awal atau muqayyadan karena nama ini muqayyad dalam firman Allah tentang Ibrahim innahu kana bi hafiya ini Allah itu hafi kepada aku wa kadzalika muhsin demikian juga kami ragu-ragu tentang al-muhsin karena kami tidak belum membaca riwayatnya yang ada dalam kitab Bukhari. Meskipun ini disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah sebagai termasuk al asma, termasuk nama nama Allah. Maka sandaran Ibnu Saimin untuk menyebutkan Al-Muhsin sebagai nama Allah itu adalah perkataan Syekhul Islam Taimiyah Ya, kata Ibn Taimiyah ini ada dalam surat Tabrani namun Ibn Taimiyah sendiri belum baca surat Tabrani tersebut saat beliau menulis buku ini tentang penegasan kalau Al-Muhsin itu adalah salah satu nama Allah eh, telah ditegaskan oleh Syekh Abdul Razak eh, Ibn Abdul Muhsin eh, di satu risalah beliau yang judulnya Isbat eh, tipis Ya, eh, penegasan kalau al musyrik adalah salah satu nama Allah. Untuk mau tahu lebih detail apakah al musyrik itu nama Allah bisa merujuk ke buku tulisan saya Abdul Razak. Dan di antara nama Allah ada yang mudaf, Malikul Mulki sama Zil Jalali wal Ikram. Demikian juga ada nama e, nama Allah yang tidak disebutkan oleh Ibnu Semin, tidak dimasukkan Ibnu Semin di sini. Ada di antara nama Allah adalah yang ada dalam hadis yang sahih, ada nama Allah di dalam hadis sitir. Sitir, zat yang mau menutupi. Inna Allah sitirun yuhibbus satra. Dalam hadis, ya Allah itu sitir e, eh, dan e, dan dia menyukai ketertutupan Dan yang benar sitir bukan satar. Ya, ya terdapat cerita yang gak terkenal bani mobil yang guling ya, naik mobil udah mobilnya guling terus orang-orang pada mengatakan ya satar maka saya Sa'albani rahimullah ta'ala mengatakan padahal beliau dalam posisi guling jangan katakan satar tidak ada dalilnya <laughs> yang ada dalilnya sitir ah. yang, yang ada dalilnya sitir satar tidak ada dalilnya ah. kemudian diberi komentar ya, betapa adalah seorang yang perhatian terhadap sunnah perhatian terhadap dalil masih dalam kondisi semacam ini sempat sempatnya itu tidak ada dalilnya ah. itu tidak sahih ya. yang sahih punya ya sitir yang sahih adalah sitir dalam kondisi beliau mobilnya lagi terbalik, guling. Uh, kemudian ada nama dalam Al-Quran yang tidak disebutkan uh, oleh penulis yaitu Al-Hadi di surat Al-Furqan. Ya, tidak ada bedanya antara secara mana kayaknya nggak ada bedanya Pak riwayatnya ini yang sahih sama yang tidak sahih ya Uh, kaidah yang keenam dari kaidah tentang nama Allah ini asfala lahil musannif ya, penulis menyebutkan taksil menyebutkan kaidah yang isinya mengandung beberapa poin poin pertama nama Allah jalla jalaluh itu tidak terbatas pada angka tertentu. Dalilnya adalah hadis surat Imam Ahmad yang tadi telah kita baca. Sisi pendalilannya adalah sabda Nabi awis ta'far tadi fi ilmil ghaibi indaka. Sisi pendalilannya apa yang Allah simpan dalam ilmu gaib di sisinya maka tidak ada jalan untuk bisa mendapatkan ada abadan sama sekali. Kemudian yang kedua adalah bantahan penjelasan untuk kebingungan yaitu seputar hadis sebenarnya Allah punya 99 nama. Uh, Wahadal iskal ya tadoman ya, iskal, uh, eh, iskal atau kebingungan tersebut isinya nama Allah terbatas pada dalam hadis ini terbatas pada angka tertentu. Maka jawaban untuk kebingungan ini ada beberapa sisi. Yang pertama, uh, hadis tersebut tidaklah memberikan makna hafal. tidak memberikan makna hanya cuma mengatakan kalau Allah punya 99 nama dan nama ini memiliki sifat siapa yang menghitungnya yaitu kaulan wa amalan wa dan siapa yang menghitungnya dengan kata-kata seperti hafal wa amalan dan siapa yang memahaminya dan mempraktekannya wa dan dan meyakininya maka dia dijanjikan masuk surga karena 99 eh, nama tersebut mengandung pengisahan kepada Allah Azza wa Jal, pengagungan dan sanjungan e, merasa diawasi oleh Allah ketika sendirian ataupun dilihat banyak orang dan mendorong untuk beramal dengan ikhlas dan berkata-kata dengan ikhlas karena Allah semata. Yang kedua, hadis yang kami katakan tidak Hadis satu Bukhari Muslim yang kami katakan tidak memberikan makna hanya itu semisal dengan ucapan kita saya punya uang 100 real, 1000 real yang saya siapkan untuk sedekah. Maka kalimat ini tidak memberikan makna membatasi harta si pengucap pada bilangan ini. Namun cuma menunjukkan kalau harta yang dia siapkan untuk sedekah itu terbatas bahwa maka kalimat ini dan jika demikian tidaklah menghalangi kalau orang tersebut punya harta yang lain namun tidak disiapkan untuk sedekah. Kemudian e, alasan yang ketiga riwayat yang takyid merinci nama-nama Allah dan menyebutnya satu-satu tidak sahih namun sudah menurut pakar hadis dan ilah apa cacat terlihat tersebut dan sebab lemahnya bukan hanya al-walid e, bersendirian hanya dia saja dari sekian banyak murid gurunya yang menyebutkan rincian tersebut namun ada cacat yang lain ada tadlis kenapa? karena Walid bin Muslim ini mudalik dan dia menggunakan riat an-an demikian juga terdapat itiraf tunjangan atau ikhtilaf karena satu versi dengan versi yang lain ternyata beda sehingga kesimpulannya karena dikarenakan karena takyin riat yang merinci itu tidak sahih ya, riat yang menyebutkan dan merinci dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sahih maka para ulama berselisih dengan perselisihan yang banyak Bahwa khatimatu pak ida dan penutup ida ini adalah penulis telah beristihad dan mengumpulkan nama uh, Subhanahu wa taala yang dia simpulkan dari nusus dari berbagai dalil. Uh, perkataan penulis inilah yang kami pilih setelah kami melakukan tatabuh penelusuran. Inilah yang kami telah saya sampaikan bahasanya penulis beristihad. Dia telah menelusuri berbagai dalil dan menyimpulkan darinya nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maka perkataan e, takrir atau perkataan penulis hada makhtarnahu bitatabbu itu memberi memberikan dua faedah. Pertama menegaskan apa yang telah kami sampaikan, bahasanya syekh, bahasanya penulis melakukan istimbat menyimpulkan tahu minal asma nama-nama yang merupakan nama Allah wadawwanahu lalu beliau mencatatnya dalam bukunya Qawaidul kita tabur setelah melakukan penelusuran yang kedua penulis itu ragu-ragu untuk sebagian nama yang beliau tuliskan Baik karena meskipun di sana juga ada beberapa nama yang tidaklah terdapat dalam dalil kecuali mudhof. Contohnya Malikul Mulki bagi Ustamawati wal Ar dan itu tidak dicantumkan oleh penulis dalam dikatakan 99 nama. Meskipun itu juga nama Allah bagi Ustamawati wal Ar atau Nurus sama wal Ar itu juga nama Allah. Wa akul lebih bagus kalau wa akul ini dibahaskan sendiri ya. Wa akul dan aku katakan yaitu saya ubat Al-Jabiri hafizahullah taala di antara kiat yang bisa membantu kita untuk menentukan dan memastikan sesuatu itu adalah nama Allah ataukah bukan adalah dua kiat berikut ini. Pertama, ayu roda mu'arrafan. Jika datang dalam bentuk ma'rifat, Allahu la ilaha illa eh, la ilaha illa malikul quddus Maka al-Malik maka Allah adalah nama Allah al-Malik al quddus al salam al mukmin al-Muhaimin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir semuanya adalah nama Allah karena bentuknya ma'rifat. Subhanallah amma yusyikun maksudnya Allah dari kemusyrikan yang mereka lakukan. Yang kedua adalah jika dijadikan sebagai doa jika terdapat hadis yang sahih dari Nabi, kalau Nabi berdoa dengan menggunakan satu kata-kata, maka itu berarti nama Allah. Ya dari Jalali lewat Ikram. Berarti dul Jalali lewat Ikram adalah nama Allah. Ya Hayya ya Qayyum berarti Al Hayyu ayya Qayyum adalah nama Allah. Ya Bati As Samawati wal Ard. Al Manan. Contohnya adalah dalam hadis doa ilqurab, doa kesusahan yang terkenal, la ilaha illallah hal, halimul azim, la ilaha illahu wallahu rabbul arsil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa, wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim, wallahu a'lam.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 ha. Saya pergi Taurah besok Senin Nanti Senin depan Jawa ha? Di Mojokerto Jawa